السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون جعلنا الله وإياكم من المتقين آمين يا رب العالمين Sahabat-sahabat KSNS kecerdasan, spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam calon calon surga. Untuk akhwat calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin Allahumma amin. Sahabat KSNS. Kali ini kita akan mengisahkan tentang salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan salah satu kelebihan dari hamba ini Allah lindungi jenazahnya jalla jalaluh karena beliau selama hidupnya senantiasa menjaga ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ala wa huwa Asim ibn Thabit. Namanya siapa? Asim. Ain, alif, sad, mim. Bagus juga nih kalau punya anak laki-laki namain Asim. Ada Asim bin Thabit, ada juga putranya Sayyidina Umar bin Khattab, Asim bin Umar bin Khattab. Tapi kali ini kita akan membahas tentang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Asim bin Thabit bin Abil Aqlah bin Abil Aqlah Al-Ansari yang mana beliau dijuluki dengan Abu Sulaiman. Dijuluki dengan nama apa? Abu Abu Sulaiman. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Asim ibn Sabit radhiyallahu taala anhu wa ardah ia telah mendapatkan kemuliaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun surat ke-63 ayat 8 Bismillahirrahmanirrahim yaquluna la raja'na ila al-Madinah ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون Mereka berkata, Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, Benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah. Walillahil izzatu. Kekuatan itu milik siapa? Milik Allah. Kekuatan itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wali rasulih dan bagi utusannya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walil mu'minin dan yang namanya kemuliaan dan kekuatan itu bagi orang-orang beriman bagi orang-orang yang mukmin walakinnal munafiqina la ya'lamun akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui hal tersebut. Sahabat KSNS, dari ayat ini ada yang perlu kita garis bawahi kalimat walillahil izzatu walirasulih walil mu'minin. Kemuliaan, kekuatan bagi Allah bagi utusannya Nabi kita Muhammad dan bagi orang-orang mukmin. Kita akan lihat kekuatan kemuliaan apa yang Allah berikan kepada salah seorang orang mukmin dari sahabat Nabi kita Muhammad ala wahwa Asim ibn Thabit ibn Abil Aqlah Al-Ansari dari suku Aus. Kita akan lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini tetap di KSNS. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم Segenap cinta pengagum pelesti warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, baru saja saya bacakan surat At-Taubah. Surat ke-9 ayat seratus Suratnya surat apa? At-Taubah. Surat keberapa? Surat ke-9 ayat berapa? Ayat seratus. Yang maknanya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalam surga tersebut selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Apa yang saya bacakan ini salah satu yang sangat cocok ketika kita membahas tentang seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Asim bin Thabit di mana beliau termasuk orang yang sangat mencintai Allah dan mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kan ada kalimat zikir begini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Aku telah ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu nasibnya itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا Masya Allah. Sahabat kayak SNS ada marawis nggak di sana? Ayo. <laughs> Masya Allah. Sahabat kayak SNS. Jadi Asim ibn Thabit termasuk orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya sehingga mendapatkan keriduan dari Allah dan Rasulnya. Dan beliau termasuk orang-orang pertama dari golongan kaum Ansar yang menyatakan keislamannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di perang Badar beliau hadir. Jadi beliau termasuk ashabu Badrin. Beliau termasuk prajurit yang hadir dalam perang Badar. Jadi masuk kelompok afdolus sahabah. Perang Badar. Ashabu Badrin. As-sabiqun as-sabiqun. Yang lebih dulu ya lebih dulu. Punya kemuliaan yang luar biasa. Sehebat-hebatnya kita, sealim-alimnya kita, sesoleh-solehnya kita, kita tidak akan bisa menyamai derajat para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat tidak layak kalau ada orang zaman sekarang dengan ilmu yang terbatas, dengan pengetahuan yang sangat sedikit, perjuangan yang belum ada apa-apanya, berani mengkritik sahabat. Mana? Siapa kita, siapa mereka? Haula rijal. Mereka adalah orang-orang terpilih yang disandingkan mereka, perjuangan mereka dengan Nabi kita Muhammad ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga Allah menanamkan di hati kita kecintaan yang besar kepada sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad. Amin. Allahumma amin. Dengan mencintai para sahabat, maka otomatis kita lebih cinta lagi kepada Nabi kita Muhammad. Salawatullah wassalamu alaih. Dengan mencintai Nabi Muhammad, dan para nabi, maka otomatis kita lebih cinta lagi kepada Tuhannya para nabi dan rasul, Tuhannya para sahabat, Tuhan kita semua Allah Subhanahu wa taala. Asim bin Sabit di perang Badar hadir. Bahkan beliau ini termasuk orang yang ahli dalam perang. Nabi SAW pernah menanyakan kepada para sahabatnya, diskusi ini sama sahabat. Bagaimana cara perang yang baik? Bagaimana cara perang yang baik? Maksudnya gimana caranya berperang supaya perangnya itu bagus? Langsung saat itu Asim bin Sabit berdiri. Beliau bilang, Ya Rasulullah, Andaikan musuh berjarak 200 hasta dari kita. 200 hasta tuh 200 begini kan. Ini satu hasta kan. 200 hasta. Kurang lebih berapa meter tuh? Hah? Kurang lebih 100 meter lah ya. Andaikan jarak musuh 200 hasta dari kita, maka lemparkan busur, eh busur bukan. Maka lemparkan panah baginya anak panah bagi cat lawannya pakai anak panah karena jaraknya 200 hasta andaikan musuh sudah berjarak satu tombak dengan kita maka lawan musuh dengan tombak supaya dia nggak mendekat cat andaikan musuh sudah merapat dengan kita maka hanya pedanglah yang digunakan untuk melawannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hai sahabat-sahabatku, jika kalian berperang, tirulah teori yang disampaikan oleh saudaraku Asim ibn Sabit radhiyallahu taala anhu warda. Artinya apa? Yang saya mau sampaikan bahwa usulan atau teori Asim ibn Sabit diterima dengan manusia yang termulia ciptaan Allah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kebanggaan dunia dan akhirat. Kemudian sahabat di perang Badar beliau berhasil menaklukkan musuhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uqbah ibn Abi Mu'id. Siapa Uqbah ibn Abi Mu'id? Dia orang kedua setelah Abu Jahal. Ditaklukkan oleh Asim bin Sabit. Kemudian masuk perang Uhud. Asim bin Sabit ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menghadapi musuh Islam kembali dan dari situlah cikal bakal nyawanya Asim bin Sabit lebih terancam dibanding yang lain. Bagaimana kisahnya? Tetap di KSNS. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat KSNS. Asim ibn Thabit kali ini di perang Uhud Di perang Uhud, perang di saat orang-orang kafir Mekah dendam dengan kaum muslimin. Rasa dendam mereka, mereka bawa istri-istri mereka, bahkan ibu-ibu mereka. Agar apa? Menambahkan semangat dalam peperangan di perang Uhud. Karena kalau sampai mereka kalah, istri-istri mereka menjadi tawanan bagi kaum muslimin. Di saat itu sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Asim dengan izin Allah Subhanahu wa taala berhasil membunuh dua musuh besar Islam yang bernama Musafi dan Kilab Namanya siapa? Musafi dan Kilab. Dua orang ini adalah dua orang yang bersaudara dari putra Tolha ibn Abi Tolha Salah satu dari kedua ini yang terbunuh ketika itu menghadap kepada ibunya di perang Uhud. Kemudian dia katakan, kami berdua dibunuh oleh Asim ibn Sabit ibn Abil Aklah, di mana wahai ibu ketika orang itu membunuh kami dia katakan ana ibn Abil Aklah, aku adalah putra dari Abil Aklah. maksudnya siapa maksudnya Asim ibn Thabit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa Ketika itu salafah dendam kepada si pembunuh kedua putranya sehingga dia katakan aku berjanji aku akan meminum khamr atau air arak dari tengkorak kepala seorang Asim ibn Thabit al-Aqlah ibn Abil Aqlah al-Ansari sahabat Salafah marah ketika itu dia berjanji dia akan membalas pembunuhan yang dilakukan oleh Asim ibn Thabit dengan mengambil kepalanya membersihkan kepalanya dan tengkoraknya mau dijadiin apa? Mau dijadiin tempat minum buat salafah minum Arab. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Pasukan setan berhati setan, sahabat. <laughs> Pasukan setan berhati setan. Dendamnya luar biasa. Pasukan setan berhati setan. Pasukan setan berucap kata-kata setan. Pasukan setan bersifat setan, sahabat. Ini apa judulnya Ini begini? Na'udzubillahi min zalik. billahi samiil alim Minasyaitanir syaithanir rajim. Rabbi a'udhu bika min hamazatis syayatin wa a'udhu bika rabbi ayyahdurun. Insya Allah kita terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Sahabat KSNS. Kemudian lanjutan cerita Asim ibn Thabit. Tepatnya pada tahun keempat hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam datangnya utusan dari penjuru jazirah yang mulai daripada mereka telah menyatakan keislamannya mereka datang ke Madinah Al-Munawarah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan mereka mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka meminta kepada Rasulullah guru dari kalangan sahabat-sahabat Nabi untuk dikirimkan kepada mereka agar mereka bisa belajar agama lebih dalam lagi. Ada beberapa sahabat yang saat itu ditugaskan oleh Nabi kita Muhammad menjadi guru guru agama Islam bagi para muallaf yang baru saja masuk Islam mereka adalah Marthat Ibn Abi Marthat di antaranya ada Asim Ibn Thabit Ibn Abil Aqlah ada Khalid Al-Bukair, ada Khubayb ibn Adi, ada Zaid, ada Abdullah ibn Tariq. Namanya hampir sama sama saya, ibn Tariq. Bukan Tariq, tapi apa? Tariq. Naam. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pimpinan rombongan itu adalah Marsad ibn Abil Marsad. Jadi ada berapa orang tuh? Satu, Marsad, ada Asim, ada Khalid, ada Khubaib, ada Zaid, ada Abdullah. Ada enam orang. Enam orang dikirim sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam untuk menjadi guru di beberapa jazirah yang telah masuk dalam agama Islam. Seperti dulu Rasulullah pernah mengirim Mus'ab bin Umar ke Madinah. Sahabat KSNS, tibalah di mata air Ar-Raji. Di mata air Ar-Raji milik suku Huzail. Ketika itu datang pasukan mengepung sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih pasukan ini mengepung ke enam orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu terpaksa ke enam sahabat ini mengeluarkan pedang tapi karena kata rombongan pasukan ini sebaiknya kalian tidak usah melawan kami tidak maksud untuk membunuh kalian kami hanya ingin menangkap kalian hidup-hidup. Kami hanya mau membawa kalian ke Mekah agar kami mendapatkan bayaran setelah kami menyerahkan kalian kepada orang-orang Quraisy Mekah. Jadi maksudnya bukan pengen bunuh. Kan orang Quraisy berani bayar kalau ada muslimin ditangkap. Kami cuma mau nangkap kalian hidup-hidup kami serahkan. Mungkin nanti suatu saat kalian bisa lepas dari sana. Mungkin kalian bisa dilepaskan oleh muslimin di Madinah. Nggak usah ngelawan lah. Tapi tetap ngelawan, sahabat KSNS. Gimana nih kisah kelanjutannya? Nah ini menarik nih. Asim saat itu menang apa enggak ngelawan mereka? Tetap di KSNS. Ahlan wa sahlan wa marhaban Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segenap pecinta Pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Calon-calon surga untuk akhwat Calon-calon bidadari dari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat KSNS. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat email kami di ksns underscore mncmuslim at yahoo.com di printin nih sama sama tim kreatif. Naam dari Agus Fatah 17 Maret pertanyaannya ini tanggal berapa ya? Hah? Oh bulan lalu ya 17 Maret nih pertanyaannya masuk Maaf baru kebaca nih Assalamualaikum Syekh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Saya Fathullah dari Cilegon Kok namanya Agus Fatah? Oh, namanya Fathullah dari Cilegon. Cilegon ini Banten, Indonesia. Mau tanya, mau nanya, dapatnya kehusuan dalam sholat dari mujahada atau anugerah yang diberi Allah? Jadi pertanyaannya, kalau dapat kehusuan sholat itu dari usahanya apa anugerah dari Allah? Karena dalam sholat, hati dan pikiran susah diarahkan untuk khusyuk. Terima kasih saya. Saya jawabnya dengan ini aja deh. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 69. بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله سبحانه وتعالى ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 69. mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha mencari keridoan kami, pasti kami berikan jalan-jalan kemudahan untuk memperolehnya. Dan sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang baik. Siapa orang yang baik ini berarti orang yang baik itu orang yang bersungguh-sungguh mencari keriduan Allah. Allah bakalan kasih jalan buat dia. Jalan-jalannya banyak kata Allah. Subulana jalan-jalan dikasih sama Allah. Jadi pertanyaan Anda tadi, orang mau khusuk sholat itu dari usahanya apa anugerah Allah? Diawali dari usahanya dulu menginginkan sholat khusyuk. Nah, kan itu kan sholat khusyuk ini tujuannya mau dapat keridhaan Allah. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan dari usahanya? Dia pelajari sholat yang benar yang dicontohkan oleh nabinya Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadisnya beliau, salatlah kalian seperti salatnya saya, kata Nabi. Kita pelajari syarat rukunnya sholat. Bacaannya yang benar. Belajar lagi makhrajnya supaya benar. Sama ustad-ustad. Kemudian kita cari tahu apa makna bacaan yang kita baca. Jangan merasa puas dengan ilmu sholat kita saat ini. Ini yang jadi masalah saya sering bicara beberapa kali lewat KSNS ini. Banyak orang sudah merasa puas dengan ilmu sholatnya. Sehingga sepertinya tidak perlu menuntut ilmu lagi tentang ibadah salat. Padahal tidak sedikit mereka yang mungkin tidak mengerti apa itu rukun salat, apa itu sunnah-sunnahnya salat, apa bacaan salat dan apa maknanya. Maknanya itu penting. Allahu Akbar. Allah Maha Besar kita tahu. Hati kita menerjemahkan Bacaan Fatihah yang kita baca. بسم الله الرحمن الرحيم mulut mengucap hati menterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih yang maha penyayang jadi hati ini nggak ngider kemana-mana usaha terus kata guru saya apa awaluhu bitakalluf wa akhiruhu bita'alluf awaluhu bitakalluf Wa akhiruhu bitta'alluf. Awalnya dipaksain, nanti terbiasa. Jadi dipaksain. Begitu hati meleng sedikit, tarik lagi. Hmm, tarik lagi. Balikin lagi. Hati ngabur lagi. Tarik lagi. Ingat Allah. Ingat Allah lagi. Ingat bacaan yang kita baca. Kita terjemahkan maknanya. Terus mentarik-tarikan dengan nafsu yang jahat. Nah, dengan usaha-usaha yang terus-menerus itu, nanti Allah yang kasih jalan. Jadi baru Allah datangkan anugerahnya dengan sebab anugerah Allah itulah maka solat kita menjadi khusyuk dan apabila kita terus berjuang mencari keriduan Allah sampai Allah bukain jalan-jalan itu ketahuilah kita orang baik dan kita hidup bersama keridoan Allah Subhanahu wa taala. Resapilah, tadaburlah tentang ayat yang saya bacakan dari surat Al-Ankabut surat 29 ayat 69 itu. Sahabat KSNS Asim ibn Sabit dengan lima kawannya dihadapi oleh segerombolan para manusia-manusia zalim yang hendak menangkap mereka dan menyerahkan kepada orang-orang Quraisy Mekah apa yang akan dilakukan oleh Asim ibn Sabit. Menurut kisahnya, Asim ibn Sabit melawan mereka. Namun akhirnya Asim ibn Sabit menemukan ajalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Asim ibn Sabit kembali ke rahmat Allah dalam keadaan syahid karena perjalanannya sedang melaksanakan tugas dari Rasulullah Muhammad untuk menyebarkan agama Islam wafat dalam keadaan syahid kemudian timbul akal busuk bagi orang-orang yang tahu akan sumpah. Waktu itu ada yang bersumpah pengen minum arak khomer dari dari apa? Dari tengkorak kepalanya Asim ibn Sabit sehingga orang-orang yang mengetahui sumpah itu ingin memotong kepalanya Asim dan menyerahkan kepada yang bersumpah tersebut agar kepalanya dibayar mahal. Gimana kisahnya? Tetap di KSNS. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga, sahabat KSNS. Anda tahu, setelah Asim ibn Sabit dibunuh oleh mereka Suku Huzail memanfaatkan jenazahnya Asim ibn Thabit maksudnya ingin dijual ke Salafah yang yang yang berniat buruk bahwa Salafah akan meminum khamr dari tengkorak kepala Asim ibn Thabit ibn Abil Aqlah al-Ansari radhiyallahu an. Suku Huzail bilang, ayo ini harta besar buat kita. Kita penggal kepalanya Asim ibn Sabit. Kemudian kita bawa Asim ibn Sabit ke Salafah. Kita dapat uang banyak. <laughs> kita dapat uang banyak. Karena kan punya harga kan? Punya harga kepalanya Asim ibn Sabit. Andaikan dia minta seluruh hartanya, Salafah akan berikan. Yang penting dapat kepalanya Asim ibn Sabit. Di saat mereka suku Huzail itu sudah dekat dengan jenazahnya Asim ibn Sabit. Di saat mereka ingin penggal kepalanya Asim ibn Sabit. Datang pasuk atas izin Allah. Apa? Lebah. Lebah semua datang mengumpul di jenazah Asim ibn Sabit. Jika mereka mendekat, mereka akan terpatok dengan lebah itu mereka diam. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani mendekat. Ayo, dekat ayo. Dekat, dipatok ente. Tak. Marit lo itu, sengatan lebah. Jangan main-main. Sakit, Marit tuh. <laughs> Marit tuh sakit. Masya Allah, sahabat KSNS. Akhirnya sahabat diputuskan oleh suku Huzal sudah kita tunggu besok aja deh. Mungkin sekarang masih dikerumunin lebah, besok kita tunggu. Akhirnya malam-malam datang air dari bukit, air entah dari mana. Tapi yang jelas dari bukit datangnya asal usulnya tidak jelas. Air itu ternyata membawa jenazah Asim ibn Sabit dan membuang jenazahnya ke sungai dan terbawa hanyut jenazah Asim ibn Sabit dan tidak ditemukan oleh siapapun jenazahnya Asim ibn Sabit Allah ingin menjaga kemuliaan seorang mujahidnya seorang yang wafat dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. sehingga apa yang menjadi kemauan salafa itu hanyalah angan-angan belaka yang tidak mungkin akan menghasilkan apa-apa. Sahabat KSNS. Ini saya jadi teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Mudathir yaitu surat ke-74 ayat 31 di penghujung ayat tersebut di penghujung ayat tersebut ada firman Allah Subhanahu wa taala wa ma ya'lam wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar kata Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri Allah. Itu tiba-tiba lebah datang ngerubunin, Gak bisa dideketin. Besok-besoknya dilihat jenazahnya sudah hilang, dibawa dengan air. Tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sakar itu, sakar itu tiada lain hanya peringatan bagi manusia. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran untuk kita semua, sahabat. Bahwa Allah bisa melindungi hambanya yang beriman dan bertakwa kepada. As bin Sa'ib bin Abil Aqlah Al-Ansari memberikan kepada kita sekarang pelajaran yang besar bahkan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah menyatakan Allah muliakan Asim jenazahnya tidak bisa disentuh bahkan dimanfaatkan oleh orang-orang musyrik subhanallah wafat dalam keadaan mulia akhirnya ada ada hanya dua yang tertahan dan selainnya terbunuh sahabat KSNS dari kawan-kawannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat insya Allah. Rabbana Karim, Rabbana Rahim. Nantikan selanjutnya kisah-kisah para bintang-bintang Islam dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ya Allah limpahkan ampunan untuk kami untuk kedua orang tua kami untuk kaum muslimin dan muslimat Kau maha pengampun ya Allah Jika suatu saat ajal kami sampai tutuplah dalam keadaan husnul khatimah jaga hidup dan wafat kami dalam keadaan dalam naungan ridhaMu ya Allah wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin